تفضل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على الحرب المعطلة والجهمية ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عمر فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودجيعاه ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة ويخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين ويقال بفضلهم ويذكرون ب ويذكرون ويذكرون ويذكرون ويذكرون أحسن الله إليكم ويذكرون بمحاسن أفعالهم ويمسك عن الخوض فيما شجر بينهم وهم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 Mu'attilah wal Jahmiyah Dan kita masih dalam penjelasan dan penjabaran Bagaimana manhaj akidah al-sunnah manhaj dan akidah al-sunnah jamaah Menurut Al-Imamul Muzani rahimahullah Asyafi'i Murid terdepan dari madhab syafi'i rahimahullah setelah minggu lalu kita menjelaskan tentang kewajiban taat kepada penguasa, penguasa kaum muslimin, baik mereka adalah orang-orang yang saleh maupun mereka orang-orang yang fasik. Tetap taat kepada mereka, patuh dalam perkara-perkara kebaikan tentunya. <coughs> Kemudian kita juga berbicara tentang larangan untuk mudah mengkafirkan ahlu qiblah malam hari ini kita akan berbicara tentang keyakinan ahlu sunnah jemaah tentang para sahabat. Bagaimana seyogianya ahlu sunnah jemaah menyikapi para sahabat-sahabat Nabi yang mulia SAW. Mereka berkata Imam Al-Muzani rahimahullah wa yuqal bi fadli khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hendaklah diyakini bahwasanya yang paling mulia adalah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah Abu Bakar. Abu Bakar dipanggil dengan khalifatu Rasulillah. Khalifah maknanya pengganti, karena dialah menggantikan posisi Rasulullah SAW. Maka diantara madhab yang wajib diyakini, diimani al-sunnah jamaah, mereka wajib meyakini keutamaan Abu Bakar Siddiq setelah nabinya mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah orang yang paling mulia dalam Islam setelah Rasulullah dan dialah merupakan sahabat Rasulullah SAW sejati yang paling dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ditanyakan oleh Amr bin As radhiyallahu anhu Ya Rasulullah, man ahabun nasi ilaika? Siapakah orang yang paling kau cintai? Kata Rasulullah, Aisyah. Yang paling kucintai adalah Aisyah. Berkata Amr bin As, minar rijal. Masyurku dari golongan laki-laki. Maka berkata Rasulullah, Abuha yang paling kucintai adalah bapaknya setelah dia. Dan Nabi yang mulia SAW pernah mengatakan di hadapan para sahabat sebelum dia meninggal, kata beliau, "Lau kuntu muttakhidan min ahli ardi khalilan, latakhadtu Abu Bakr khalilan. Walakin sahibukum khalilur Rahman." Sekiranya boleh aku mengangkat seseorang sebagai kasihku yang terdekat, khalil. Khalil adalah merupakan tingkat kekasih yang tertinggi Khalil. Kalaulah boleh aku mengangkat Khalil ya di permukaan bumi ini, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai Khalilku kekasihku. Tetapi sahabat kalian maksudnya diri beliau adalah merupakan kekasih Ar-Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini perkataan Nabi yang mulia sallallahu tentang Abu Bakar Siddiq orang paling dicintai Nabi yang mulia SAW orang yang paling terdekat dengan beliau Abu Bakar Siddiq dialah orang yang pertama kali beriman dengan Nabi yang mulia SAW dari seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini dialah laki-laki pertama yang beriman setelah Rasulullah SAW beriman dan setelah itu dia mendakwahi ya sahabat-sahabatnya yang lain untuk masuk Islam di tangannya masuk Islam Uthman, Talha, Az-Zubair bin Awam dan lain-lainnya. Ya akan catatkan keislaman mereka pada timbangan kebaikan Umar bin Khot, eh, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Allah. Nama aslinya adalah uh, kunyahnya Abu Bakar As-Siddiq. Adapun nama aslinya adalah Abdullah. Ya, Abdullah bin Abi Quhafah. Bapaknya Abu Quhafah. Kunyahnya. Ya. Abdullah bin Abi Quhafah. Nama bapaknya asli adalah Uthman. Abdullah bin Uthman. Dia terlahir dua tahun setelah kelahiran Nabi yang mulia. Sallallahu alaihi wasallam. Alangkah banyaknya kutaman-kutaman beliau dalam Islam. Ya. Pernah antara Umar dan Abu Bakar terjadi perselisihan. Maka Rasulullah marah kepada Umar. Kata Rasulullah SAW. Antum tariku li sahibi. Bagaimana kalian berani memboikot sahabatku? Dahulu teriakkan kepada kalian Islam, kalian membangkang, dia menerima. Dahulu aku tawarkan diriku kepada kalian, kalian menolak, dia menerima. Ya, kalian bakhil tidak mau berinfak untuk mendukung dakwah ini, dia serahkan hartanya di jalan Allah SWT Ya. Maka Abu Bakar Siddiq dipuji-puji Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan telah tegak ijma kesepakatan para sahabat tidak ada orang lebih layak menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Abu Bakar Siddiq. Dan Nabi yang mulia sallallahu di akhir kehidupan beliau sebelum wafat ada isyarat-isyarat mengarahkan bahwasanya yang layak menjadi pemimpin adalah Abu Bakar Siddiq. Di mana Nabi yang menunjuk beliau menjadi imam. Berkata Rasulullah wasallam Muru Abu Bakr fal yusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar agar dia menjadi imam bagi manusia. Karena itulah para sahabat semacam Abu Baidah, Umar dan lain-lainnya mengatakan tatkala Rasulullah ridha dia sebagai pemimpin kita dalam bab agama, tentulah Rasulullah ridha. Dia pemimpin kita dalam bab dunia. <clears throat> Rasulullah perintahkan semua pintu-pintu yang mengarah ke pintu masjid, rumah-rumah mereka dahulu di sekitar masjid. Rasulullah perintahkan semua pintu mengarah ke masjid agar ditutup kecuali pintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Syarat bahwasanya dia akan senantiasa setelah Rasulullah wafat menjabat sebagai pemimpin khalifah pengganti Rasulullah yang keluar dari rumahnya menuju masjid menjadi imam bagi kaum muslimin dalam salat dan dalam masalah dunia. Ya. Berkata para sahabat sekiranya iman manusia semua ditimbang dalam satu timbangan dan ditimbang iman Abu Bakar Siddiq dalam timbangan lain maka akan beratlah iman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ardhah. Ya. Orang yang begitu zuhud, orang yang begitu wara' Setelah menjadi khalifah dia bekerja. Ya, di pasar. Maka Umar berkata, "Ya khalifah Rasulillah, jika engkau bekerja siapa yang mengurusi kaum muslimin?" Kata Bakar Siddiq, "Bagaimana saya mengurusi makan nafkah anak istri saya?" Kata Umar, "Kami tetapkan untukmu, kami tetapkan untukmu nafkah dari Baitul Mal." Ya. Berapa sekiranya cukup untukmu daripada Baitul Mal? maka dihitung berapa kebutuhan harinya dan dari situlah diberikan kepadanya nafkah. Akhirnya dia fokus mengurus kaum muslimin. Dan ketika Rasulullah wafat, tidak ada peran yang paling penting sebagaimana pernah Abu Bakar Siddiq. Di mana para sahabat di ridwanullah alaihi majma'in mereka semuanya kebingungan atas wafatnya Nabi, bahkan Umar tak percaya. Bahkan Umar mengingatkan manusia agar jangan mengatakan Rasulullah wafat. Bahkan Umar mengancam Ya, kata Umar sekiranya Rasulullah SAW nanti kembali saya akan memotong orang-orang yang memotong lidah orang-orang yang mengatakan beliau telah wafat. Sesungguhnya beliau berjumpa Allah dan akan kembali kepada kita. Abu Bakar pulang dari salah satu rumah istrinya dari Sunnah namanya di pinggiran kota Madinah. Dia lihat orang berkumpul, melihat Umar berpidato, Umar ya kemana-mana memperingatkan kaum muslimin Rasulullah tak wafat dia masuk ke rumah eh, putrinya Aisyah dia lihat Rasulullah terbujur kaku dia singkap wajah Rasulullah dia pastikan Rasulullah telah wafat dan dia berkata demi Allah ya Rasulullah sesungguhnya kematian yang Allah berikan kepadamu tak mungkin dua kali datang dan inilah masanya alangkah harumnya engkau ya Rasulullah ketika engkau hidup dan ketika engkau wafat ya kemudian dia keluar maka dia berkata dia diamlah Umar Umar tak mau diam Abu Bakar kemudian memulai pidatonya sehingga membuat semua sahabat memandang kepada Abu Bakar Siddiq. Dalam keadaan yang begitu penting berkata Abu Bakar Siddiq, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan haqad qad mata." Siapa yang menyembah Muhammad, maka pastikan ini Muhammad telah mati. "Wa man kana Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Tapi yang menyembah Allah, dialah Tuhan yang Maha Hidup, tak akan pernah mati selama-lamanya. Kemudian dia katakan, dia bacakan ayat Al-Quran. Ya. Yang menunjukkan bahwa Abu Bakar Siddiq adalah salah eh, bahwa Rasulullah adalah merupakan seorang Rasul yang telah didahului sebelumnya Rasul-Rasul. Oma Muhammadun illa Rasulun qad khalat min qablihi Rasul. Tidaklah Muhammad kecuali hanyalah merupakan seorang utusan Allah yang telah didahului sebelumnya dengan Rasul-Rasul. Afain in mata tilang qutilan kalabtum ala akabikum jika dia kelamati atau dia terbunuh apakah kalian akan kembali murtad meninggalkan agama kalian maka yakinlah para sahabat bahwasanya um, e, Rasulullah SAW benar-benar telah wafat genting keadaan demikian juga genting keadaan di Saqifah Bani Sa'idah berkumpul kaum Ansar untuk mengangkat Sa'ad bin Ubadah menjadi pemimpin mereka terdengarlah berita mereka berkumpul menunjuk Sa'ad bin Ubadah dari golongan kaum Ansar sebagai pemimpin mereka ya mereka bersiap-siap untuk membayar Sa'ad bin Ubadah, maka datanglah Umar, datanglah Abu Bakar, Abu Ubaidah dan Jarrah, mereka menemui sahabat-sahabat mereka kaum Ansar. Terlibat di antara mereka dialog. Sampai pada tingkat berkata kaum Ansar, "Minkum amirun wa minna amir." Di antara kalian ada menjadi pemimpin dan dari kami juga ada menjadi pemimpin. Hampir-hampir mereka tak sepakat, tak sepaham. Ya, maka Abu Bakar Siddiq menjelaskan bahwasanya perkara ini dimulai daripada Quraisy dari kaum Muhajirin. Mereka lebih layak untuk menerima jabatan dan dia mengingatkan pesan Nabi yang mulia sallallahu Al-a'immatu min Quraisyin, pemimpin itu dari Quraisy. Ya, orang tak akan pernah mendengar kecuali daripada Quraisy. Akhirnya ketika Abu Bakar Siddiq, ya tangan yang di, e, berkata kepada orang-orang yang hadir dalam Thaqifah Bani Sa'idah, kalianlah bayat silahkan pilih satu daripada dua laki-laki ini. Silahkan kan pilih Umar bin Khattab kata Abu Bakar Siddiq atau Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Maka seketika Abu Bakar Siddiq ya setelah mengatakan demikian ditimpa oleh Umar. Kata Umar demi Allah tak akan mungkin kami menjadi pemimpin kau ada di sini. Bentangkan tanganmu Abu Bakar Siddiq. Sesungguhnya Rasulullah telah rela engkau sebagai pemimpin kami dalam salat tentulah beliau rela engkau sebagai pemimpin kami untuk dunia kami. Akhirnya seketika Umar membayar Abu Bakar Siddiq dan dibayarlah oleh seluruh kaum muhajir dan ansar yang ada di Saqifah Bani Sa'idah. Dengan demikian sempurnalah pembayaran Abu Bakar Siddiq. Besok hari dia di seluruh manusia berpidato setelah diangkat sebagai khalifah. Dia mengatakan pidato yang begitu ya pentingnya tertulis dalam sejarah, tak pernah lupakan manusia kata dia, ya inni qad ulitu alaikum walastu bi khairikum. Sungguh aku telah dipilih atas kalian dan bukanlah aku lebih baik daripada kalian. Padahal dia paling baik di antara mereka. Sepakat, ijma. Tapi itulah bentuk tawaduknya. Ya. Fa'in asa'tu faqawimuni. Jika aku bersalah, jika aku keliru, maka luruskan aku. Ya. Fa'in sadattu faqimuni. Ya, apabila aku fa'ainuni, bila aku lurus, maka bantulah aku. Orang yang lemah dan tertekan akan menjadi kuat di sisiku sehingga aku kembalikan kepadanya hak-haknya dari orang menzaliminya. Ya, orang-orang yang kuat di sisiku menjadi lemah manakala dia berbuat kezaliman sehingga aku ambil daripadanya ya hak-hak orang dizaliminya. Inilah pidato beliau ketika diangkat sebagai khalifah dan murtadlah bangsa Arab kala itu. Mereka enggan membayar zakat, mereka punya syubhat kata mereka zakat ini hanya diberikan kepada Rasulullah SAW yang doanya itu manjur untuk kami. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Kata mereka, ini ayat jelas-jelas menjelaskan kepada kita tentang nabi. Allah berkata kepada nabinya, ambil daripada mereka harta mereka, zakat mereka yang dapat mensucikan mereka, yang membersihkan diri mereka dan doakanlah mereka sesungguhnya doamu ya akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, menenteramkan hati mereka. Kata orang-orang Arab, kami tak akan memberikan harta kami kecuali kepada Rasulullah. Mana kalian telah meninggal tak ada lagi kewajiban bayar zakat. Goncanglah kaum muslimin. Bahkan ketika itu Umar sempat mengkritisi Abu Bakar Siddiq ketika ingin memerangi orang-orang yang akan zakat. Kata Umar, bagaimana engkau akan memerangi mereka sementara mereka masih mengucapkan kata-kata la ilaha illallah. Berkata Bakar Siddiq, demi Allah aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara kewajiban salat dan zakat sementara Allah menyatakan wa aqimus salata wa atuz zakata. Demi Allah sekiranya mereka menahan walau seutas tali yang dahulu mereka berikan ke Rasulullah dalam bentuk zakat, sekarang mereka enggan memberikannya kepadaku akan kuperangi mereka. Ya, akhirnya tegak tegaklah ijma sahabat mendukung Abu Bakar Siddiq untuk memerangi kaum murtadin, banyak yang murad murtad. Banyak bangsa Arab yang murtad, ya. Apalagi seperti Musailamah Al-Kadzab, sang nabi palsu dari Bani Hanifah setelah Rasulullah wafat semakin dahsyat ya perilakunya dan semua kaumnya tunduk kepadanya. Sepakatlah Bani Hanifah mengangkatnya sebagai rasul. Banyak yang murtad. Ya, ketika itu Abu Bakar berhadapan dengan perkara-perkara genting karena itulah sebagian sahabat mengatakan Abu Bakar itu setelahnya wafat Rasulullah SAW, keadaan kaum muslimin bagaikan anak ayam kehilangan induknya pada malam yang begitu kelam, hujan lebat. Mereka berserakan. Ya, alangkah pentingnya pernah Abu Bakar Siddiq untuk menegakkan Islam. Ya, kalau bukan Abu Bakar Siddiq setelah Allah SWT tak ada kaum muslimin. Ketika itu mereka berselisih. Ketika Abu Bakar ingin memperjalankan pasukan Rasulullah SAW yang telah siapkan untuk memerangi kaum Romawi di bawah pimpinan Usama. Maka mereka protes kepada Abu Bakar Siddiq. Mereka mengatakan, "Bagaimana kau kirim mereka?" Sementara sekarang Madinah ini begitu gentingnya. Semua musuh-musuh memandang kota Madinah senantiasa mewaspadai e, melihat celah-celahnya. Kalau kau kirim mereka, habislah nanti kota Madinah ini. Biarkanlah mereka tetap di sini. Ya, kita butuh kepada mereka. Maka berkata Abu Bakar Siddiq, subhanallah, bagaimana aku hentikan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melepasnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengamanahkannya. Mereka juga mengkritisi Abu Bakar Siddiq karena mengangkat Usama yang umurnya ketika itu masih 18 tahun untuk menjadi pemimpin kaum muslimin. Mereka katakan kenapa harus Usama? Mana yang senior? Banyak yang senior. Maka berkata Abu Bakar Siddiq dengan yakinnya bagaimana aku ganti pemimpin yang memilihnya Rasulullah Wasallam? Sesungguhnya aku dalam kepemimpinanku hanyalah muttabi, aku hanyalah mengikuti Rasulullah SAW. Aku tidak menyelisih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Bapak Bakar, demi Allah sekiranya anjing-anjing menggonggong ya istri-istri Rasulullah SAW, begitu parah kondisi aku tetap perjalankan pasukan yang dilepaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya berangkatlah pasukan ini, musuh-musuh semua melihat bahwasanya kaum muslimin kuat, mereka berani menentang Romawi, mereka berani merangi Romawi, kata mereka ini menunjukkan pastilah Madinah dalam keadaan kuat. Sehingga bangsa Arab yang murtad kembali masuk Islam. Mereka takut setelah diperangi oleh Bakar Siddiq, melihat pasukan Bakar Siddiq menuju Romawi, ya. Iya. Akhirnya banyak bangsa Arab kembali mereka tunduk kepada Islam karena melihat bagaimana pasukan dilepas memerangi bangsa terbesar di permukaan bumi itu bangsa Romawi. Ya. Iya. Akhirnya mereka pulang membawa kemenangan. Ya, akhirnya mereka berangkat menuju Romawiyah. Ya, seluruh bangsa Arab kembali ke dalam keadaan semula tunduk kepada Islam. Ya, dan dia tak memimpin lama, hanya dua tahun sekian bulan saja. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan beliau. Ya, kemudian dikuburkan di samping sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang paling utama dalam Islam. Thumma Umaru. Berkata Imam Muzani, kemudian Umar sepakat kaum muslimin bahwasanya tidak ada yang mulia setelah Bakar Siddiq ya, kecuali Umar bin Khattab. Ya, fahuma wazira Rasulullah. Kedua-duanya adalah merupakan dua sahabat Rasul yang bagikan menteri bagi beliau, pembantu bagi beliau. Wadaji'ahu dan kedua-duanya lah yang sama-sama dikuburkan bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Umar mewafat karena ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, seorang Majusi milik salah seorang yakni kaum muslimin Al-Mughirah bin Syu'bah, kalau saya tidak khilaf. Maka dia dari Persia datang ke kota Madinah dan dia bekerja untuk Mughirah bin Syu'bah sebagai pandai besi. Dia mengeluhkan kepada Umar bin Khattab perilaku Mughirah. Dan Umar menilai bahwa Mughirah telah berlaku adil. Mughirah tidak menzaliminya. Ya. Tapi dia merasa Mughirah menzaliminya, tidak memberikan upah yang semestinya kepadanya. Padahal dia budak Mughirah. Ya, akhirnya dia pun berniat untuk membunuh Umar bin Khattab. Ya, dia bubuhkan racun yang telah direndam berhari-hari pada pisau belatinya. Mana kalau Umar ketika sedang salat subuh, maka dia masuk ke dalam saf dan menikam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Ya. Dan seketika Umar pun tumbang. Dia terbangun dari pingsannya. Apakah orang-orang telah salat? Ya, kata mereka belum. Mereka eh, kata Umar bin Khattab, kata mereka sudah. Kata Umar, tidaklah ada bagian keberuntungan bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Kemudian dia pun pingsan kembali. Subhanallah. Intinya ketika dalam kondisi kritis banyak sahabat yang datang di antaranya Ali menghiburnya kata Ali, "Wahai Amir Mukminin, sesungguhnya selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku berangkat bersama Abu Bakar dan Umar. Aku pulang bersama Abu Bakar dan Umar. Aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar." Alangkah seringnya Rasulullah menyebut engkau dan sahabatmu. Ya. Ali memuji Umar bin Khattab. Ya. Adapun Umar begitu khawatirnya dirinya ya, dengan tanggung jawab yang begitu besar dan para sahabat menghibur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhah. Dan Umar masa memimpinnya kepemimpinannya dalam Islam lama 12 tahun sekian, 12 tahun sekian bulan dia memimpin kaum muslimin. Ya, dan kekhalifahannya, kekhalifahan yang begitu berkah sehingga membuat negeri Islam wilayahnya terbentang. Ya, bukan hanya di semenanjung Arab, bahkan sudah sampai ke benua Afrika menguasai banyak kota-kota besar di Afrika sana pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Ya. Dan dalam masa pemerintahannya dialah yang paling banyak membuat berbagai macam ya ide-ide yang baru yang belian Dialah yang pertama kali dalam Islam membuat penanggalan dalam Islam. Dari mana dimulai? Ya, karena terjadi persisian antara kaum muslimin tentang tanggal mereka hanya mengetahui bulan-bulan saja adapun tanggalnya ketika itu mereka berselisih si A berhutang dengan si B akan dibayar pada bulan Dzulqa'dah misalnya tapi tahun berapa ketika mereka berselisih akhirnya Umar mengumpulkan para sahabat kata sahabat kita harus punya sendiri kalender kalender Islam mereka pun berselisih dari mana dimulai Akhirnya tegaklah kesepakatan mereka bahwa penanggalan dalam Islam dimulai sejak hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dihitunglah sejak Rasulullah hijrah. Dengan itu tegaklah penanggalan Islam. Umar yang pertama kali membuat penanggalan dalam Islam. Dan dia yang pertama kali membuat sendiri mata uang Islam. Ya, sebelumnya mereka masih menggunakan dinar dan dirham dari mata uang yang telah ada baik dari Romawi maupun Persia. Pada masa Umar dia buat sendiri. Ya, dan dia yang telah memisahkan ketika itu wilayah seorang gubernur dan wilayah seorang qadhi hakim yang dahulu menyatu. Siapa gubernur dia hakim, pada masa Umar dipisahkan, ada gubernur ada hakim. Dan dia membuat sendiri gedung-gedung yang khusus. Dia yang pertama kali membuat penjara-penjara, dia yang membuat e, diwan tentara, dia yang pertama kali membuat tentara dalam Islam. Sebelumnya semua kaum muslimin menjadi tentara ketika ditegakkan jihad mereka datang berbondong-bondong. Maka pada masa Umar dibuatlah ketiga itu catatan tentara-tentara Islam dan kaum muslimin. Ya. Kemudian dia yang pertama kali menyusun gaji-gaji para sahabat sesuai dengan keseniorian mereka, kesenioritasan mereka. Ya, pada masa Abu Bakar Siddiq gaji mereka disamakan, pada masa Umar kata Umar tak akan mungkin kusamakan yang senior dan yang junior. Dialah yang membuat ya gaji-gaji para sahabat ditentukan dari eh, eh, bentuk kesenioran mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dialah yang khalifah yang memulai untuk kemana-mana meneliti rakyatnya, ya kemana-mana untuk mengontrol rakyatnya dan dia yang paling terkenal di malam-malam hari kemana-mana melihat apa yang kerjakan rakyatnya. Banyak sejarah menyebutkan bagaimana Umar ya dalam mengontrol dia menyumpai satu tenda di sana ada seorang wanita yang sedang memasak masakan ketika Umar bertanya apa yang kau masak dia bilang air apa isinya batu? Mengapa kau demikian? Aku sengaja memasak ini untuk menurunkan anakku. Ya, celakalah Umar. Ya, khalifah kaum muslimin. Dia tak tahu bagaimana aku dan anakku dalam keadaan kelaparan. Subhanallah. Dan perempuan itu tak tahu Umar. Maka berkata Umar, bagaimana? Kau salahkan Umar, dia tak tahu tentang. Tunggulah sebentar. Umar pun pulang, diambil ke Baitul Ma'al Gandum dengan salah seorang pembantunya. Kata pembantunya, biar ku bawa wahai Amir Mu'min. Kata Umar, tidak. Biar ku bawa, aku tak ingin nanti aku di hari kiamat bertanggung jawab kepada kepada Allah tentang wanita wanita semacam ini. Kemudian dia pun berangkat, dia pikul sendiri gandum, dia masakkan, dia adon di roti, dia berikan kepada keluarga tersebut. Berkata sang wanita, sungguh engkau lebih baik daripada Umar Amir Mukminin. Allah Umar selalu berjalan mengontrol. Suatu ketika dia mengontrol ada seorang bayi yang menangis menangis di tengah malam. Ya, di satu rumah. Kemudian Umar mengetuk pintu. Mengapa bayi kalian menangis? Ya, dan dia tak tahu itu Umar Khattab. Menjawab sang wanita, ini bayi sapi. Memangnya umurnya berapa? Apakah sudah dua tahun? Tidak, umurnya belum sampai dua tahun. Setahun pun kurang. Mengapa kau sapi dia? Karena Umar Amir Mukminin hanya memberikan jatah makanan tambahan bagi setiap anak-anak yang sudah tidak menyusu lagi. Aku ingin supaya anakku ini dapat jatah makanan. Karena itulah aku sapi dia. Kata Umar dalam hati celaka langkau ya Umar. Berapa banyak kau buat menderita anak-anak kaum muslimin. Besoknya dia permaklumkan kepada setiap kaum muslimin siapapun anak yang terlahir dalam Islam punya hak, punya jatah dalam Baitul Mal. Tidak harus menunggu setelah disapih. Banyak kisah-kisahnya. Yang banyak sekali kisah-kisah menunjukkan dialah yang berjalan kemana-mana, memulai perjalanan sebagai khalifah, melihat langsung rakyatnya. Dan dialah yang pertama kali mendapatkan gelar Amirul Mukminin. Adapun Abu Bakar Siddiq dipanggil dengan gelar Khalifatul Rasulullah. Ketika Abu Bakar wafat, orang-orang memanggil Umar dengan Khalifatu Khalifati Rasulullah. Pengganti dari pengganti Khalifah Rasulullah. Karena terlampau panjang, kata Umar, panggillah aku dengan Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman, karena aku pemimpin kalian. Sejak itulah dia dapat menjadi Amirul Mukminin dan dia menjadi gelar untuk setiap khalifah yang datang setelahnya. Ya. Banyak sekali kutaman Umar bin Khattab tak mungkin kita sebutkan dalam uh, waktu yang begitu sempitnya. Yang jelas Islam Umar adalah merupakan kekuatan baik muslimin. Dahulu kala mereka sembunyi-sembunyi salat, manakala Umar masuk Islam mereka salat dengan terang-terangan dan ke, ke, dan hijrahnya Umar Khattab adalah merupakan kemenangan bagi sampean kaum muslimin. Ya, banyak sekali keutamaan-keutamaannya yang tak dapat tersebutkan dalam waktu yang begitu singkat. Kemudian Thumma Uthman Kemudian setelahnya Uthman Adapun dari sisi jalur eh, hubungan antara Rasulullah SAW Dengan Abu Bakar dan Umar Maka Rasulullah adalah merupakan Menantu bagi Abu Bakar dan menantu bagi Umar di mana Rasulullah menikahi putri Bakar Siddiq yaitu Aisyah radhiyallahu anha ordoha dan menikahi Hafsah bintu Umar. Adapun Utsman <coughs> Utsman bin Affan adalah merupakan orang ketiga yang paling utama menurut sebagian besar kaum muslimin para sahabat. Utsman ibnu Affan. Ya. Dan dia adalah khalifah ketiga bagi kaum muslimin dan dia adalah menantu Rasulullah SAW. Rasulullah menikahkan dua putrinya kepada Uthman secara bergantian, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Manakala satu wafat diganti dengan yang lain. Dialah yang pemilik gelar Dhun Nurain, pemilik dua cahaya. Dan dialah yang telah berkali-kali membeli surga dari Rasulullah SAW. Tiga kali sebutkan Uthman membeli surga dari Rasulullah SAW pada peristiwa kedatangan kaum muslimin kota Madinah ketika itu kota Madinah kekurangan sumber air ada satu sumber air, sumur yang airnya tak pernah kering milik salah seorang Yahudi. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang membeli sumur ini baginya surga? Akhirnya Umar Uthman mendatangi Yahudi tersebut dan berusaha menawarnya. Kata Yahudi tersebut, ini tak aku jual semuanya, inilah merupakan bahan untuk aku cari makan. Inilah modal aku cari makan, tapi kujual jual untukmu setengahnya. Satu hari untukku, satu hari untukmu. Kata Uthman, siap, tak ada masalah. Maka Uthman beritahukan kepada para sahabat, besok adalah giliran Uthman, silahkan ambil air gratis. Maka para sahabat mengambil air gratis dari sana. Pada hari berikutnya, pada masa orang Yahudi menyuruh membeli, tak ada seorang pun kaum muslimin yang datang membelinya. Pada hari berikutnya Uthman, mereka kembali datang, akhirnya bangkrutlah Yahudi ini, tak ada pemasukan lagi. Sampai akhirnya dia jual sumber tersebut seluruhnya kepada Uthman dan dimiliki oleh Uthman. Subhanallah. Jadi Utsman membeli surga Rasulullah ini kali pertama. Kali yang kedua, ketika masjid Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah sempit dengan banyaknya kaum muslimin dan pada masa itu Rasulullah wasallam meminta kepada para sahabat, siapakah yang sudah membeli rumah-rumah sekitar masjid ini agar dipindahkan mereka diperluas masjid dan baginya surga. Utsman mengatakan, "Saya Rasulullah." Maka dia beli rumah-rumah tersebut dengan hartanya dan diperluaslah masjid Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kali yang ketiga dalam perang Tabuk ketika Rasulullah membutuhkan banyak sekali subsidi untuk pasukan kaum muslimin untuk merangi Romawi. Rasulullah berkata, siapa yang bersedia untuk mendanai pasukan ini dan baginya surga? Maka berkata Uthman, saya ya Rasulullah. Dia berikan pada saat itu seribu dinar uang, seribu dinar. Ya, dia berikan kemudian setelah itu 100 ekor unta lengkap dengan apa yang di atasnya sampai tiga kali. Ya, jadi 300 ekor unta. Ya, sehingga berkata Rasulullah, "Ma darra Utsman ma amila ba'da hadha." Tak ada lagi bahaya bagi Utsman apapun yang dibuat setelah ini. Ya. Dan Utsman ini masa khalif, masa kekhalifahannya juga begitu panjang. Ya. Lebih banyak daripada masa khalifah Umar bin Khattab. Dia yang paling panjang di antara empat khulafah Rasyidin. Ya, 24 kalau saya tak khilaf. Umayyah, nah. Jazakallah khair. Umar 10 tahun dan dia 12 tahun masa pemerintahannya. 12 tahun masa pemerintahan Uthman bin Affan dan Islam tersebar sudah sampai ke mana mana Ya, sudah sampai ke mana mana Islam tersebar di masa Uthman bin Affan. Ya, kemudian fillah rahimakumullah pada masa dia begitu dahsyat kemajuan negeri Syam dikuasai oleh Uthman. Ya, di sana ada gubernur yang begitu hebat bernama Muawiyah bin Sufyan yang begitu ditakut oleh musuh-musuh Islam. Dan setiap saat pada masa Uthman selalu diteriakkan kepada kaum muslimin, ambil jatah kalian dari Baitul Mal, ambil bagian kalian dari Baitul Mal. Datang harta rampasan perang, datang harta faid dan semacamnya, selalu dikatakan kaum muslimin ambil bagian kalian. Ya, sehingga pada masa Uthman begitu dahsyatnya kaum muslimin memiliki kemajuan ekonomi begitu pesatnya ya. Mereka termanjakan dengan Uthman bin Affan. Ya, dan akhirnya Uthman bin Affan terbunuh dengan hasutan orang-orang yang dengki kepada Uthman bin Affan yang sebelumnya diprovokasi bahwasanya Uthman menzalimi para sahabat dan seterusnya. Difitnah Uthman dengan banyaknya fitnah, dia nepotisme, mendahulukan kerabatnya, mengangkat kerabatnya, mengambil uang dari Baitul Mal dan semuanya dibantah Uthman bin Affan. Semua dibantah. Sampai satu saat dia akhirnya dikepung oleh para pemberontak, tak bisa sholat ke masjid. Dilarang sholat ke masjid, yang menjadi pemimpin sholat mereka adalah pemberontak. Ya, apa kata Uthman? Dahulu aku yang membeli tanah sekitar masjid, sekarang aku tak boleh sholat ke sana. Ya. Kemudian dia tak diberikan mereka minuman. Ya, mereka mengembargo apapun masuk ke rumahnya sampai minuman. Ummu Salamah membawa minuman dengan untanya ketika untanya digulingkan minuman tersebut sehingga tumpah. Berkata Uthman, dahulu aku yang membeli sumur di sini. Ku beri minuman kalian, sekarang kalian haramkan aku minum daripada air tersebut. Subhanallah. Ya. Itulah Uthman bin Affan. Dan dia mengatakan kepada pemberontak, aku bersaksi aku telah membeli tiga kali surga dari Rasulullah SAW. Dan aku pun bersaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ketika aku di atas gunung Uhud bersama Abu Bakar dan Umar, berkata Rasulullah ketika gunung bergoncang, "Ihda ya Uhud, tenanglah wahai Uhud, fa inna 'alaika sesungguhnya di atasmu fa inna 'alaika rasulan wa siddiqan wa syahidain." Di atasmu seorang rasul. Siddiq, Abu Bakar, wa syahidain dan dua orang syahid. Dialah Uthman dan Umar. Karena itulah Uthman yakin saja akan mati terbunuh. Dia bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apakah dia turuti pemberontak yang ingin supaya dia lengser meletakkan jabatannya? Kata Abdullah bin Abbas, "Wahai Uthman, jika engkau tak mati dibunuh mereka, engkau akan mati juga." Apapun cerita yang kau akan mati, tapi jika kau lepaskan pakaian kekhalifahan yang Rasul yang Allah pakaikan kepadamu, akan menjadi tradisi yang buruk untuk khalifah-khalifah yang datang setelahmu. Manakala mereka menuntut akan dia letakkan. Ya, akhirnya Uthman bersekuku untuk tetap menahankan kekuasaannya. Dan datanglah ketika itu Hussein datanglah Ali, datang para sahabat. Mereka siap untuk membela Uthman. Budak-budaknya siap membela Uthman. Walaupun ketika itu peristiwa itu terjadi ketika musim haji. Sebagian besar sahabat sedang haji. Apa kata Uthman? Kusuruh kalian sebagai pemimpin kalian pulang masing-masing ke rumah kalian. Aku tak ingin seorang pun tertumpah darahnya gara-gara perkara ini. Bahkan dia katakan kepada semua budak-budaknya, siapa yang menyarungkan pedangnya, ya maka dia merdeka. Sampai akhirnya datanglah masanya di malam hari dia sudah bermimpi berjumpa Rasulullah Sallam kata Rasulullah, wahai Uthman, engkau besok berbuka puasa bersama kami. Di, di siang harinya datanglah kaum pemberontak masuk ke rumahnya, mendobrak pintu rumahnya dan dia sedang baca Quran, mereka memancung Uthman bin Affan mereka bunuh Uthman datang Isinya Nailah berusaha membelanya Nailah tangannya pun mereka putuskan dan billah tertumpah darah atas mushabnya ya terjatuhlah darah tersebut pada ayat fasyakfikahumullah terbunuh Uthman dalam keadaan terzalimi dan dialah merupakan pintu ya kata kata, kata Umar bin Khattab dalam hadis Sahih Bukhari Muslim Umar adalah merupakan pintu fitnah manakala Umar ini telah wafat maka akan muncul fitnah tak akan lagi dapat ditutup. Maka dengan meninggalnya Uthman, fitnah antara kaum muslimin tak akan pernah reda sampai hari kiamat. Uthman bin Affan. Setelah Uthman, ya, dialah Ali bin Abi Talib. Yang mana Ali dipilih oleh kaum muslimin setelah wafatnya Uthman bin Affan. Dan Ali adalah merupakan anak yang pertama kali masuk Islam dari seluruh anak-anak kaum muslimin. Kala itu usianya sekitar 10 tahun. Ketika Rasulullah menjadi Rasul, dia memeluk Islam. Dia dibesarkan bersama Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah ingin mem membantu ekonomi Abu Talib. Karena Abu Talib susah. Ya, ekonominya sulit. Maka Rasulullah ingin membalas jasa. Dahulu Abu Talib memeliharanya, dia pelihara Ali bersamanya. Dan dialah menantu Rasulullah SAW. Dan dialah Bapak Hasan Hussein, kedua pemimpin pemuda-pemuda ahli surga. Ya, banyak sekali keutamaannya, keilmuannya. Ya, kata Rasulullah SAW, alaihi wasallam, sesungguhnya besok benteng Khaybar ini akan ditaklukkan oleh Allah SWT dengan salah seorang dari kaum muslimin yang dicintai Allah dan Allah mencintainya. Ya, kata Rasulullah, besok akan kuberikan panji ini kepada seorang laki-laki, dia mencintai Allah, Allah pun mencintainya. Tangannya akan ditaklukkan benteng-benteng Khaybar. Maka para sahabat semuanya berharap mereka lah yang dipilih. Sampai kata Umar tak pernah aku berharap menjadi pemimpin kecuali kala itu. Karena besarnya aku tamannya, Cintai Allah dan dia mencintai Allah SWT. Ketika pagi harinya semuanya datang bergegas, Umar datang bergegas, semuanya menampakkan diri ingin dipilih. Tiba-tiba Rasulullah berkata, Aina Ali, mana Ali? Kata mereka, Rasulullah Ali tak ada. Ali sedang sakit matanya. Kata Rasulullah, bawa dia, beritahukan dia, dipanggil Rasulullah. Maka Ali pun datang, dan Rasulullah SAW mengusap matanya dan mendoakan matanya kemudian sembuhlah mata Ali maka berkata Rasulullah engkaulah pemimpin pasukan ini kau bawalah panji ini dan dakwailah mereka sebelum kau sesungguhnya jika seorang mendapat tunjuk karenamu lebih baik bagimu daripada unta-unta merah banyak yang Ali bin Abi Thalib waktu kita tak sempat menjabarkannya dia hanya 4 tahun sekian bulan menjabat sebagai pemimpin kaum muslimin ya dan pada masa Ali ketika itu tidak solid pasukannya. Sebagian daripada pasukan Ali adalah merupakan sisa-sisa pemberontak pada masa Uthman bin Affan. Ya. Maka pada masa Ali inilah ya terjadi berbagai macam bentuk pergolakan. Ya, sehingga pasukan Ali pecah. Ya. Muncullah orang-orang yang tak sepaham dengan Ali ketika terjadi peristiwa perjanjian ya pada waktu peperangan namanya peperangan Siffin. Mereka pun keluar, mereka memberontak kepada Ali. Mereka disebut dengan kaum Khawarij. Kemudian muncullah orang-orang yang mengkultuskan Ali. Seolah-olah membela Ali padahal mereka membuat agama baru. Disebut dengan nama kaum Marwafid atau Syiah. Ya, pada masa dialah muncul orang-orang bahkan yang menyembah Ali bin Abi Thalib. Dari kaum Sabaiyah pengikut Abdullah bin Sabah. Ya, Dan Ali bin Abi Thalib ini akhirnya dia pun terbunuh, dibunuh oleh salah seorang bekas prajuritnya bernama Abdurrahman bin Muljam dari kaum Khawarij. Terbunuhlah Ali bin Abi Thalib, kemudian diangkatlah putranya oleh kaum muslimin Al-Hasan bin Ali. Kita lanjutkan. ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله الجنة. Kemudian setelah empat orang ini adalah ya Sisanya enam dari sepuluh orang yang Rasulullah SAW pernah menyebutkan mereka ahli surga. Siapa mereka yang enam ini? Abdurrahman bin Auf. Ya, kemudian Az-Zubair bin Awam. Kemudian Talha bin Ubaidillah. Kemudian setelah itu Sa'id bin Zaid. Ya. Setelah itu uh, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Yang terakhir adalah uh, Sa'ad bin Sa'ad Sa bin Nabi Waqqas. Inilah enam orang yang disebutkan Nabi dalam satu hadis. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Al di surga, Tolha di surga, Zubair di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga. Sampai semuanya. Mereka yang terbaik dalam Islam. Secara mutlak. Semuanya kaum muhajirin. Karena itulah urutan terbaik dari para sahabat. Jika secara umum, kaum muhajirin setelah itu kaum ansar. Cara umum yang terbaik dan antara seluruh sahabat baik dari Muhajirin dan Ansar adalah yang ikut perang Badar Al-Kubra. Yang jumlah mereka 317 sampai 19 orang. Ini yang terbaik dan antara seluruh sahabat. Setelah itu yang mengikuti Atur Ridwan atau atur eh, Al-Hudaybiyah yang jumlah mereka 1400 orang. Ini yang terbaik dalam Islam. Ya di mana Allah menyebutkan tentang perkara mereka dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Walladzina yubayyunaka tahta syajarah." Adapun rincian tentang para sahabat yang paling terbaik setelah ya empat orang ini adalah enam orang yang tadi kita sebutkan. Ya, setelah itu adalah orang-orang yang ikut perang Badar, baik dari golongan Muhajir maupun Ansar. Setelah itu yang ikut perang ya, yang ikut setelah itu yang ikut eh, dalam perjanjian Hudaibiyah. Inilah kira-kira urutan para sahabat-sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa likulli rajul minhum min al-mahabbah biqadri alladhi awjaba lahu Rasulullah min at-tafdhil. Maka hendaklah kita memurnikan ya kecintaan kita kepada seluruh sahabat-sahabat Rasulullah sesuai dengan tingkatan mereka yang telah ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita balik-balik. Tersesat orang-orang Syiah karena mereka lebih mengutamakan Ali daripada Abu Bakar Umar. Maka mereka tersesat. Siapapun mengatakan lebih baik daripada Abu Bakar Umar, mereka tersesat dalam Islam. Ya. Maka kita mencintai mereka sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma li sa'iri ashabihi min ba'dihim radhiyallahu anhum ajma'in. Tentu setelah itu kita mencintai pula seluruh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya secara keseluruhannya sesuai dengan tingkat kedekatan mereka dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian dahulu ikhwati fillah rahimakumullah. Ya, insyaallah kita tabaraka taala kita akan lanjutkan pembahasan ini di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika.